Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Halaman 179 yang cetakannya sama seperti yang kita pegang ini. 179 Qala al-Imam Ibnu Qudamah berarti matan bagian atas matanya bagian atas. Berkata Imam Ibn Qudamah muwafaquddin wal ba'tsu ba'dal maut haqqun masyaallah. Dan kebangkitan setelah kematian benar adanya. Semuanya akan dibangkitkan semuanya. Enggak ada yang tidak mau, enggak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah taala membangkitkan sesuatu yang pernah Allah ciptakan mudah. Mewujudkan sesuatu yang gak ada aja mampu apalagi cuma bangkitkan. Makanya kalau di India atau di negara-negara yang semisalnya itu kalau misalkan ada orang meninggal, nah barakallahu fiik, nah mereka apa? Mayatnya dibakar sebagian mereka. Mayatnya apa? Dibakar. Kemudian setelah dibakar jadi abu atau semisalnya dibuang. Nah, nah ada kelompok yang berkeyakinan eh, di antaranya apa? Barakallahu fiik, nam ad-duhriyah atau yang semisal mereka yang mengatakan kehidupan kematian ini hanya ngikutin zaman atau waktu. Mati sudah nggak dibangkitkan lagi katanya. Paham ya? Alasannya menghilang jejak katanya. Paham ya? Dibakar jadi abu, abunya lempar ke lautan, hilang jejaknya katanya. Ingat, ada tulang ekor yang enggak hancur. Paham ya? Nah, dalam artian enggak sirna. Kalaupun hancur, tulang ekor enggak sirna. Itulah yang perlu di, dikondisikan dengan hadis yang apa sifatnya apa barakallahu fiik, lafaznya umum tapi bisa kita kondisikan untuk yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Allah telah mampu terhadap segala sesuatu. Paham ya? Untuk mewujudkan sesuatu yang Manusia mengira enggak mampu, Allah Taala mampu. Kita lihat biar tambah jelas. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Dan kebangkitan setelah kematian benar adanya. Qala asy syaikh Shalal Fauzan atabahullah yang punya kitab disimak ya. Kadzalika mimma yajibul iman bih. Seperti itu pula termasuk perkara yang wajib mengimani dengannya. Wa huwa minal iman bil yaumil akhir. Yaitu termasuk beriman terhadap hari akhirat, rukun iman yang enam. Al imanu bil ba'ts. Beriman dengan hari kebangkitan. Siapa yang mengingkari ini? Ayatnya terulang-ulang. Siapa itu yang mengingkari tentang hari kebangkitan ini? Esan. Orang-orang kafir. Eh? Apa kata Allah Ta'ala tentang mereka? Naam, ahsan tabarakallah fiik. Ayatnya terulang-ulang. Ayatnya terulang-ulang. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya apa? Orang-orang kafir beranggapan bahwasanya mereka itu enggak akan dibangkitkan. Apa kata Allah Ta'ala? Qul bala wa rabbi. Katakanlah, bahkan demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma la tunabbaunna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan, dibangkitkan. Kemudian akan apa? Akan di Nah, barakallahu fiik tentang apa yang kalian amalkan atau kalian lakukan dulu di dunia. Bagi Allah taala apa wadzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah taala semuanya itu mudah. Membangkitkan sesuatu yang sudah diciptakan. Hancur lebur pun itu mudah. Mewujudkan sesuatu yang enggak adanya mudah apalagi itu mengulangi. Makanya Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'inin Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan ulangi kembali ciptaan tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa azbad dhanab minhu khulit wa fihi yurakab. Semua Bani Adam ketika dimakamkan, dikebumikan, dikubur, dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu akan disusun kembali dan akan diciptakan kembali. Naam barakallahu fi. Pertanyaannya, ada delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan dan tidak mengalami kesirnaan dalam artian kekal dengan sisi Allah Ta'ala. Delapan makhluk. Antum hafal pantonnya? Sebutkan yang kerasnya. Bismillah. Naam, ta barakallahu fiik. Ada yang bisa lebih keras lagi? Apa biar kedengaran? Antum hafal atau Mas? Alah, hafal? Dafal belum? Dafal? Atau ah, fatal Bismillah. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. ulang sekali lagi. Ini faedah nih terulang-ulang enggak masalah karena mungkin sebagian ada yang belum hafal kan samaniyatun hukmul baqai ya'ummuha min al-khalqi wal baquna fi izil adam huwa al-'arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'azbun wa arwahun kadallahi wal qalam delapan perkara eh, delapan perkara paham ya enam yang tidak mengalami kepunahan eh, tidak mengalami kesernaan sisanya semuanya adam akan hilang semuanya apa delapan tersebut? Wal arsu, wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal wal kolam. Delapan. Anak jabarkan dipahami ars, kursi, surga, neraka, kemudian apa? Tulang ekor, kemudian apa? Roh, kemudian lauhil mahfud, kemudian pena. Kalau mau ngapal pantunnya tadi itu samaniyatun hukmul baqa'i ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayz fi al adam wal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam kita lihat berikutnya wal ba'su wal i'adatul amwati ahyan lihat sedangkan ba'ts apa itu ba'ts nah barakallahu fi kan ada ada juga di negara-negara lain ada partai kebangkitan eh, ba'tsiyah itu kebangkitan. Nah, al baats di sini artinya adalah kebangkitan. Maksudnya bagaimana? Kebangkitan orang-orang mati dihidupkan kembali. Paham ya? Artinya i'anatul amwat ahya. Itu mengembalikan eh, orang-orang eh, sudah mati menjadi hidup, dibangkitkan kembali. Faham? Naam. Disimak itu yanba'ithuna min quburihim ahya'an ba'da ma kanu turaban wa 'idhaman wa ramima. Perhatikan ini. Mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hidup yang sebelumnya mereka sudah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur, ramim, hancur lebur. Nah, fa Allah yu'iduhum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah taala me mengembalikan mereka seperti semula. Ingat-ingat tulang ekor. Karena kanu biqudratihi subhanahu. Sebagaimana mereka dahulu ketika diciptakan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, liyudziyahum bi'amalihim. Fungsinya kenapa dibangkitkan semuanya? Untuk dibalasi amalan-amalan mereka allati amiluha, allati amaluha yang mereka amalkan di dunia. Fadunya daru amalin wal akhiratu daru jaza. Di garis itu. Faedah singkat itu ya. Dunia daru amalin wal akhirah daru jaza. Dunia negeri untuk beramal, sedangkan akhirat negeri untuk apa? Untuk apa? pembalasan. Fala Buddha minal ba'thil jaza wal hisab. Maka harus dibangkitkan semuanya untuk dibalasi dan diperhitungkan amalannya. Paham ya? Wala yantahil amr 'inda dunya. Dan tidak selesai perkaranya cuma di dunia. Sampai di akhirat nanti. Dunia memang selesai sudah. Tapi perkara-perkara amalan yang dilakukan di dunia itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Nah, dibalasin. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun man yazra' yahsud apa artinya barang siapa yang menanam dia akan menanam nah kondisikan barang siapa yang menanam dia akan manen paham ya nah menanam apa maksudnya di dunia lihat dia menanam apa kalau dia menanam kebaikan dia nanti akan memanen kebaikan juga seperti itu nah kita lihat bal hunaka darun ukhra darul jazaa bahkan di sana ada negeri yang lain yaitu negeri nah barakallahu fiik dibalas semua amalan falau lam yakun hunaka ba'tsun lil jaza la lazima ala dzalik al ba'tsu fi af'alillah subhanahu wa ta'ala wa kanat af'alan bila natijah lihat ini kalau seandainya di sana enggak ada kebangkitan eh, untuk ni niscaya mengharuskan itu semuanya apa membangkitkan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala Eh, Wakalat af'alan bila tidak berarti perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba atau makhluk-makhluk tersebut itu nggak ada hasilnya seakan-akan gitu seakan-akan paham ya makanya termasuk fungsi dan tujuannya dibangkitkan apa tadi dimintai pertanggungjawaban sekaligus apa nah dibalas sesuai dengan amalan mereka yang terakhir Allah taala Allah taala mengatakan apa afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq perhatikan ini Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia begitu saja? Ha, kemudian kalian apa tidak kembali kepada kami? Ini enggak mungkin. Inna Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun Yusul. Kita akan menyusul semuanya. Nah. Allahul malikul haq. Nah, maka maha suci maha agung Allah taala, zat yang maha penguasa dan zat yang maha hak. Fa huwa ta'ala munazzahun 'anil 'abath. Maka Allah taala disucikan dari apa? Perbuatan yang sia-sia. Wa an yakhluqa. Naam khalqan 'abatan dan Allah taala disucikan dari menciptakan makhluk yang sia-sia. Bal khalaqahum li hikmatin wa ghayatin. Lihat ini. Bahkan Allah taala menciptakan mereka makhluk itu dikarenakan hikmah, suatu hikmah wa ghayah tujuan semua Allah ciptakan ada tujuannya semuanya. Mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya ada hikmahnya semuanya. Coba antum atau kita, Allah tak ciptakan manusia tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa hewan. Mungkin sangat kesulitan. Paham ya? Nah, makanya adanya tumbuh-tumbuhan, adanya hewan, ada hikmahnya di balik ciptaan tersebut. Nah, kita lihat. Wa yal ba'tsu yaitu Tujuan diantaranya adalah apa barakallahu fi? Dibangkitkan dan dikumpulkan. Dikumpulkan di mana ini? Di padang mahsyar. Di situ nanti barakallahu fi matahari didekatkan sejarah berapa? Satu mil, kurang lebih satu kilo setengah. Telanjang bulat, la pakaian wala syai. Nah, lelaki wanita dari satu. Hah? gak ada yang pakai alas kaki, gak ada yang pakai baju, gak ada yang berkhitan. Sendiri-sendiri. Paham ya? Sampai-sampai Aisyah Allah anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ar-rijal wa jami'an yang duru ba'dhum ba'dha?" Wahai Rasulullah, laki-laki perempuan semua jadi satu. Sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ya Aisyah alam amru asyad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih parah. Perkaranya lebih dahsyat daripada apa? Nah, barakallahu fiik sebagian mereka melihat aurat sebagian lainnya sempat sudah di sini sempat panasnya luar biasa Allahumma salim salim na'am wal jaza 'alal amal in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran di garis itu dan juga hari dibalasi semua amalan-amalan in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran yang pernah belajar nahwu lihat itu in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran innya in apa itu Esan insartinya berarti otomatis setelahnya ada fi'il buang. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Eh? Para ulama telah menjelaskan termasuk fi'il yang dibuang setelah in seringnya itu kana. In kana amaluhum khairan Fajazahum khairun wa in kana amaluhum syarran Fajazahum fajazahum syarrun. Paham ya? Berarti apa? Ada yang dibuang fi'ilnya itu. situ. Yang terakhir perhatikan itu wadzalika Allah yu'idu ajsadahum wa yajma'uha min at-turab wal 'idham wa tubna ajsamuhum kama kanat. Yang demikian itu Allah taala mengembalikan jasad-jasad mereka dan mengumpulkan mereka semuanya dari tanah tadi itu tulang belulang dikumpulkan semuanya dan disusun kembali dibangun kembali jasad-jasad mereka sebagaimana dahulu kala wallahu alam bissawab nasallaha السلامة والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين